Baik. قال حفظه الله تعالى أولا الصفات الصفات المتضادة للحروف العربية Yang pertama pembahasan dari sifat-sifat yang memiliki lawanan pada huruf-huruf Arabiyah. Yang pertama adalah al-hamsu wal jahru. Yaitu al-hams Sifat ini lawannya adalah sifat al-jahr. Nah, berarti ada huruf-huruf yang memiliki sifat al-hams dan ada pula huruf-huruf yang memiliki sifat al-jahr. kita lebih rinci membahas terkait dengan sifat al-hams dan sifat al jahal secara ringkas pembahasan al-hams dan pembahasan al jahal pembahasan yang menitik beratkan kepada nafas antara huruf-huruf yang ketika diucapkan mengalir nafasnya dan huruf-huruf yang tidak mengalir nafasnya. Itu saja. Ya, mudah kan? Nah, baik kita lihat masing-masing dari dua sifat yang saling berlawanan ini apa definisinya dan apa pula hurufnya dan bagaimana prakteknya. Qalat al-hamsu lughatan al-khafa. Al-hams secara bahasa makna dari kata al-hams adalah al-khafa. Sesuatu yang samar, tersembunyi. Wasilahan al-khafa'u fi sam'i natijatan فتاح الوترين الصوتين صوتيين وعدم اهتزازهما وجريان كثير لهواء النفس الهمس secara istilah ilmu tajwid maka maknanya adalah al-khafa fi suara yang lirih yang terdengar pada pendengaran. Apa sebabnya suara lirih tersebut yang terdengar pada pendengaran kita? Natijatan fitahil watarain sautiyain. Itu disebabkan karena pita suara terbuka. Ketika mengucapkan huruf tersebut, pita suaranya terbuka. Ya. Demikian pula wa'adami ihtizazihima. Dan juga disebabkan tidak adanya getaran. Ihtizaz, getaran pada kita suara tersebut ketika mengucapkan huruf al-hams. Wajarayani kathirin lihawa'in nafas. Dan itu juga disebabkan karena mengalirnya ya, nafas yang begitu kuatnya pada huruf-huruf al-hams. Inilah tiga perkara yang menyebabkan suara dari huruf-huruf al-hams itu suaranya lirih. Nah, ya, majmu'atun fi qawlihim fahathahu syakhsun sakat. Huruf dari al-hams huruf-hurufnya ada sepuluh. Huruf-huruf Arabiah yang memiliki sifat al-hams itu ada sepuluh. Terkumpulkan pada ucapan mereka, fahathahu syakhsun sakat. Hasahu maknanya apa? Dia menghasungnya. Syaksun seorang orang itu menghasungnya ya, sakat untuk diam. Baik. Sehingga ikhwati fillah rahimakumullah huruf al-hams ini ada sepuluh terkumpulkan pada ucapan fahasahu syaksun sakat. Berarti apa? Fa ha fa ha shin ha sad si ka ta kesepuluh huruf ini terdapat pada sifat al-hams. Nah, huruf-huruf ini ikhwan rahimakumullah dari sisi mengalir dan tidaknya nafas, maka huruf-huruf ini adalah huruf yang mengalir padanya nafas. Ya, huruf-huruf yang mengalir padanya nafas. Nah. Baik. Ya. Kita lihat satu persatu letakkan tangan kita depan mulut kita. Kemudian ucapkan satu-satu dari huruf ini yang kita sukunkan. Nah, Ya. Sebelumnya lihat di layar huruf-huruf Arabiah dari sisi mengalirnya nafas dan tidak mengalirnya nafas. Ada huruf-huruf yang mahmusa itu huruf yang memiliki sifat al ada sepuluh huruf terkumpulkan pada bait ucapan sakata fahatau syakhsun. Kalau sakata fahatau syakhsun Maknanya setakat dia diam, tahu maka kemudian dia maka ada seorang yang mendorong untuk berbicara. Itu makna sakata tahu syaksun. Juga dibalik biasanya tahu syaksun sakat. Al-muhim yang diinginkan di sini adalah apanya? Hurufnya. Nah, Baik, kita lihat satu persatu. Ya, sakata tahu syaksun, sakat. shaksun. Lihat, Letakkan telapak tangan kita depan mulut kita, kemudian kita ucapkan masing-masing huruf ini yang disukunkan, maka kita akan rasakan dorongan hawa, dorongan aliran nafas. As. Coba masing-masingnya as. Keluarkan nafasnya, terasa ya. Ak. Ak. ak ak ak ya. Untuk hawa nafas yang keluar pada kaf dan tak itu keluar serta bii serta bii demikian, demikian ya keluar secara normal begitu. Jadi ya, sehingga kemudian dibuat-buat dipanjang-panjangkan. Ak, nah, aksa itu keliru. Ya dia keluar serta bi'i Serta bi'i Baik, af khos itu bukan suara khos seperti orang mendengkur. Ah, khoroja, tidak. Suaranya ah, kho, khi, hu, ah, kho. Ya. Ah, ah, ah. Ya. Nah, maka kita dapati setiap huruf-huruf sakata hasal syakhsun atau uh, sakata fahatau syaksun atau sakat fahatau eh, apa? Fahatau syaksun sakat Ya, kesemua huruf ini masing-masingnya bila kita ucapkan itu mesti mengalir padanya nafas. faham? Ini sifat yang asliyah pada huruf ini, sifat yang lazimah dimanapun tempatnya berada, bagaimanapun posisi dan keadaannya, baik dia berharokat sukun maupun dia berharokat selain sukun, itu tetap nafasnya mengalir. Meskipun aliran nafas itu sangat-sangat kita rasakan ketika dia dalam keadaan apa? Sukun. Bukan berarti maknanya aliran nafas tersebut tidak didapati ketika huruf itu berharokat, tidak. Ada tapi tidak seperti kuatnya ketika dia sukun. Sa sa, si, su, as. Tetap mengalir. Fahami? Inilah yang disebut dengan sifat al-hams. Faham? Inilah yang disebut dengan apa? Sifat al-hams. Harus mengalir pada sepuluh huruf ini nafas ketika mengucapkannya. Ketika mengucapkannya. Nah sehingga ketika Ikhwan Rahimahumullah Kesepuluh huruf ini sifatnya ketika mengucapkannya maka kita suara akan terbuka dan ketika terbuka tidak ada getaran pada pita suara tersebut kemudian mengalir nafas yang kuat dari huruf itu dari inilah yang menyebabkan suara dari kesepuluh huruf ini tidak kuat lirik as ya ak ad nah ya baik nah antum bisa buktikan sendiri letakkan tangan antum di tempat kita suara di nah letakkan begini kemudian ucapkan huruf ini as ya ak at af ah as tambah lagi as apakah kita dapati ya apakah kita dapati uh, getaran pada kita suara kita tidak ada beda kalau untuk ucapan zai az Ucapkan. Pegang. An. Iya kan? Coba kembali ke sin. As. As. Tidak ada kan? Nah, inilah perbedaan antara huruf-huruf hams dan huruf-huruf jahar Ya? Nah, difahami ya? Tapi sekarang sudah paham apa itu sifat al-hams. Nah, ya perhatikan. Sifat al-hams wal khafa fi Suaranya tidak begitu keras. Lirih. Apa sebabnya? Nanti jatan fitahi al ini as-sautiyain. Nah, ketik perhatikan ini ini gambar secara hakiki ya kita suara kita begini nih, seperti huruf angka tujuh begitu. Pada setiap dihanjarah di kerongkongan kita. Kalau kita mengucapkan huruf-huruf ini, fahatal syakhsun sakat, sakat fahatal syakhsun, itu mesti pita suara kita akan terbuka. Seperti ini. Nah ketika dia terbuka, maka hawa akan mengalir dari sini. Oleh karena itu ketika dia terbuka, suara dari sepuluh huruf ini dorongan nafasnya itu apa? Ku, kuat. Karena terbuka ke suaranya dan tidak bergetar ke suara tersebut. Ya. Ini menyebabkan suara itu lirik. Tidak kuat seperti huruf jahat. Difahami? Nah. Al-Muhim sifat al-hams pada kesepuluh huruf ini bila kita ucapkan maka harus mengalir padanya apa? Nafas. Mengalir padanya nafas. As, as ah, as as, as, ak, ad. Bila tidak mengalir maka bukan huruf Arabia yang fasih. Ya. Kalau ada orang baca, perhatikan ini. Ya. Uh, nah. Hah? Ayat yang akhirnya tak sukun. Hah? Idza syamsu kuwirat. Ada orang baca. Idza syamsu kuwirat. Kuwirat. Benar apa tidak? Hah? Benar apa tidak? Hah? Tidak ya Abdullah. Abdullah ya? Antum. Hanif. Nah, enaknya Hanif kumwirat Benar kan ini suara taknya? Salah. Salahnya di mana? Ditanya, apa salahnya? Sisi salahnya itu di mana? Hah? Lo kok tahu salah nyalakan tapi nggak tahu telah <laughs> Suaranya nggak enak saat <laughs> itu. nah, anda Abdul Aziz. Nah, tidak ada sifat hamsnya, tidak mengalir padanya apa? Nafas. saja kuwiyat, kuwiyat. Nah, ini kuwiyat. Nah, begitu. Paham ya? Berarti itu sudah paham apa itu sifat alhamz dan bagaimana prakteknya. Alhamdulillah. Ya. Baik. Berikut kita lanjut. Lawangan dari alhamz adalah al-jahar. Kalau alhamz itu adalah huruf-huruf yang mengalir pada nafas, berarti kalau al-jahar huruf-huruf yang tidak mengalir padanya nafas. Karena dia lawanannya. Maka al-jahr adalah Lughatan al ilam wa zuhur I'lam itu maknanya mengumumkan al zuhur nampak. Wa khailahan secara istilah Ajarada al-wuduh fi sam'i. Suara yang jelas. Tidak lirik suara, jelas. Pada pendengaran kita dari huruf, nanti jatat tobol idghamil wataraini wataraini sautiyain. Disebabkan pertama karena kedua kita suara telah terkatup, tertutup, tabam, tertutup. Yang pertama, yang kedua, wahtizazihima. Pita suaranya bergetar. Dan yang sebabnya ketiga, inhibasi kathirin lil in nafas. Ya, nafas kebanyakannya tertahan. Apakah ada nafas yang mengalir pada huruf jar? Ada. Tapi sedikit sekali. Tidak seperti nafas yang mengalir pada huruf apa? al Sebagian besar nafasnya tertahan pada huruf al-jar karena kita suara tak tertutup. Tutup. Fahami? Nah. Wa hurufuhu baqiyatu hurufil hija'i ada huruf huruf al hams ada huruf ilhams Huruf-hurufnya ada selain dari huruf alhams Huruf-hurufnya adalah sisa dari huruf al-hija, huruf hijaiyah, selain huruf apa? al alhams Nah, inilah huruf al jahab Ini sifat al jahab Nah, ya, Berarti huruf-huruf al jahar itu suaranya dia lebih keras, lebih jelas, lebih kuat suaranya Antum bandingkan, coba perhatikan. Antum bandingkan suara fa dan suara zai. Af, az. Mana suaranya yang lebih uh, kuat? Zai kan az. Nah sekarang coba letakkan masing-masingnya tangannya pada tempat kita suara kita. Ucapkan huruf zai. Selain huruf ini. Az. Az. Ya. Nah. Ya. Au. Au. merasakan kan? Ya? Bergetarnya apa? Kita suara Kenapa bergetar? Karena tak tertutup. Ya, sehingga suara pun semakin jelas karena tidak ada dorongan hawa nafas yang begitu kuatnya. Berbeda dengan huruf al Difahami? Baik. Ini al-jahar Al-wuduh bisam'i natijat at-tadhammi wa al-watarain sawtiyain. Lihat, tertutup. Kita suara tertutup pada huruf al-jahr. Wahdizazihima. Ini akan bergetar nantinya. Al baca coba diucapkan al al ya kan? bergetar ya nah itu sebabnya kenapa karena alwa ini dua kita suara ini apa tertutup tertutup nah wal hibas وانحباس كثير لهواء النفس nafas ya tertahannya sebagian besar dari an-nafas. Ini yang disebut dengan apa? Huruf al-jahr. Nah, sekarang lihat di layar perbandingan antara pita suara kita pada huruf-huruf al-hams dan pada huruf-huruf apa? Al-jahr. Kalau al-hams, pita suara itu kan terbuka, Ketika dia terbuka maka tidak ada getaran kepada kertas suara tersebut dan udara akan mengalir dengan kerasnya dari kertas suara itu ke atas. Ash. Ash. Kenapa mengalir? Karena nggak ada yang memendungnya, nggak menghalanginya, maka nafas itu keluar. Ash. Ash. Ash. Ash. Nah, begitu. Ya, berbeda dengan apa? Dengan huruf-huruf eh, al-jahr maka kita dapati kedua mata suara akan tertutup tertutup ya dan akan terjadi getaran pada mata suara ya kemudian suara pun jadi lebih keras lebih kuat nah kalau huruf-huruf mahmusah Huruf mahmusa itu huruf hams. Kalau huruf mahmusa itu ada sepuluh berarti huruf jahar berapa? 19. Karena jumlah huruf Arabia ada berapa? 29. Sebagian ada mengatakan 28. Ya. Baik, al-huruf al-arabiyah min haitsu jarayan wal hibas Nah, huruf Arabiyah dari sisi pembahasan mengalir tidaknya nah nafas. Huruf mahmuzah ada 10 kata bahasa syakhsun. Huruf majmura ini huruf al-jahr jumlahnya 19. Hurufnya adalah selain dari huruf al-hams. Baik. Paham ini? Berarti huruf-huruf al-jahr tidak mengalir padanya apa? nafas seperti hamzah dan a a ada coba masing-masingnya a ada nafas yang keluar az ada kalau pun ada sangat sedikit sekali nggak dianggap az kalau pun ada sangat sedikit berbeda dengan af nah, beda ya nggak dianggap kalau pun ada pada huruf jahar al coba lihat al al, al. Ada? Am. Ada? Tidak ada. Ya, itu perbedaan antara al-hams dan al al-jahr. Wa bidhihi wa bidhihi tabayyana kulul asya. Dengan lawan sesuatu akan jelas sesuatu itu. Ya. Kalau antum mau tahu apa itu al-jahr, maka tahuilah al-hams. Kalau antum mau tahu apa itu alhamis maka ketahuilah al-jahat. Karena dengan lawanannya kita akan mengetahui mau tahu sesuatu. Dipahami? Nah, sebelum kita akhiri ada yang mau tanyakan? Dari sifat al-hamis dan al-jahat. Paham ya? Al-jahat paham ya? al jahat hurufnya selain huruf al-hams tidak mengalir balanya apa? Nafas. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Uh, eh, nanti kita sambung lagi dengan Aisyah. Eh, dengan Aisyah. Baik. Ilah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la Allah illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa